sebuah serial sandiwara radio persembahan PT Irawan Jaya Agung yang memproduksi obat sakit kepala puyer cap 19, obat kurap cap 19, sal cap 19, dan balsam cap beret. Sabda Pandita Ratu. Kau masih hidup, Lee. Eh? Kau masih belum mati, Perdawati. Kau masih hidup, Le. Ayo, kosongkan tempat ini. Jangan ada yang berada di dalam pendopo. Ayo, semuanya keluar, keluar. Berikan kesempatan kepada anak Mas Mariamon. Ayo, keluar, Kita keluar semuanya, keluar, keluar, keluar. Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekup pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana paman bisa mengetahui namanya? Eh, di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, paman. Hmm? Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan itu? Hmm. Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu saja menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. pusing tuh kenapa ya? Aku pikir bulatnya kelapa, kalau terus dipikir rasanya semakin sakit lah. Rasanya, uh, pusing aku. Rasa sakit.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 Ibing Arifin dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu dalam episode ke-25 ini dengan judul Lidah Api Abadi. Dalam seri ke-729 ini dengan para pemain Yati Indra sebagai Bapatan, Naryo sebagai Kidemang, Herman sebagai Kiai Pangun, Ashari sebagai Panji Satrang, Aris sebagai Pamegatsi, Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Yvonne Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Haris Tiono sebagai Damar Taun, Wit Hendra sebagai Prabangkara, dan Asli Suhastra, pengantar cerita. rasa apanya? Rasa panasnya. <laughs> Balsemnya pakai balsem hijau. Capek. Balsam hijau cat betet sangat sesuai untuk meringankan gejala flu, leher terasa kaku, nyeri-nyeri pada otot dan sendi, gatal-gatal serta gigitan serangga. Balsam hijau cap betet juga dapat dipakai untuk kerokan. Nomor satu digosok-gosok, nomor dua terasa apa? Rasanya terasa panasnya. <laughs> balsemnya pakai balsem hijau cabete. Balsem hijau cabete produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Kiai Pangun mendadak menjadi sangat pucat, Pepetan menjadi kebingungan. Sedang beberapa orang yang lain yang berada di dalam rumah itu bahkan seperti tak menyadari apa yang terjadi. Mangesti dan Sesanti yang mendengar sendiri ancaman Tamat Gatsih itu gemetar ketakutan. Bagaimana Kiai? Ini keadaan yang lebih gawat, Demang. Tukang menodai orang itu lepas. Ia masih mampu berkeliaran dan melanjutkan petualangannya. Bahkan, ia mengancam dua orang anakku. Jadi bagaimana? Ah, aku tidak tahu. Aku juga bingung. Ayah, Aku takut, Ayah. Ah, Gusti, paling ngamul ngapuro. Bagaimana ini, ya tuh? Yeah! Kalian berdua mengikuti, mengecut, kalian mengeroyok. Kalian tidak berani bersikap jantan. Maafkan kami kalau kau merasa dipecundangi damar kau. Kita tidak perlu merasa bersalah, Paman. Kita tak perlu mengukur tebalnya sikap jantan atau tipisnya hati seorang pengecut. Lihat, Paman. Dia sudah akan mati. Darah telah melalui dari sudut bibirnya. Kalian bermimpi. Mungkin. Namun kini kami sedang berusaha untuk mewujudkan mimpi itu agar berubah menjadi kenyataan. Ya, mari Paman Arek Awan, kita tingkatkan bobot tangan kita. Aku akan menyembuhkannya sehingga menjadi orang yang paling sibuk di dunia ini dengan lucutan-lucutan cabukku. bersiaplah untuk mati damar tahun. tangannya telah membara. Segala yang tersentuh pedang itu tentu akan terkelupas kulitnya. Namun Damar Taun harus melihat pedang di tangan Nare Angon juga telah membara terbakar, bahkan warnanya bergerak ke biru-biruan. Sentuhan pedang Lare Angon itu tentu akan menyulitkannya. Sementara yang membuat Damar Taun merasa sebal adalah ujung cambuk Badrawati yang selalu mengkliat dan membuat sentuhan-sentuhan kecil di permukaan kulitnya yang sakitnya sampai menulang. Padrawati dan Mare Angan belum tahu seseorang sedang memperhatikan pertempuran yang sedang terjadi. yang mengira apa yang telah lakukan di Puring ini mengundang perhatian banyak orang yang mempunyai kemampuan tinggi. Bocah itu ternyata bernama Badrawati dan pamannya itu bernama Lare Amin. Mereka memiliki raja seperti yang aku miliki. Badrawati. Jelas sudah aku ketahui ketinggian ilmunya, meski ia masih bocah. Namun benar-benar telah membuatku kelabakan terutama cambuknya itu. Iya, kiri rasanya jika aku harus berhadapan dengan pedang itu. Sentuhan dan geliat cambuk itu mampu menyakiti gitu tulangku. nampaknya pamannya yang bernama Larang itu memiliki kemampuan tak lebih rendah. Aku tentu akan mengalami kesulitan jika menempatkan diri untuk mengambil salah seorang dari mereka untuk menjadi lawan. mengeroyok musuhnya yang hanya seorang perempuan saja. Ya. Nah, dengan demikian, keadaan menjadi adil. Pucah dan pamannya mengeroyok sahabat kakakku. Aku akan mengimbangi dengan membantu kesempatan Sabra untuk mengeroyok perempuan perempuan. Lebih menyenangkan, apalagi dia hanya seorang perempuan. Tidak perlu. Ayo gunakan. Apakah kau pikir aku takut menghadapi Aji Condo Birawa itu? Lebih baik. Aku ingatkan kepadamu untuk jangan menggangguku. Tidak mungkin. Aku melindungi anakku. Justru aku harus mencegah siapapun yang akan membahayakan anakku. Ayo Panji Saprang. Gunakan aji setanmu itu. Aku akan menghajarnya hingga babak belur. Aku tidak peduli. Apakah ajianmu itu akan beranak pinak menjadi tak terbilang jumlahnya? Aku, aku tidak perlu menggunakan ajian itu kepadamu. Aji Condo Biro tidak perlu aku gunakan menghadapimu. bukankah dalam beberapa pertarungan yang pernah terjadi di antara kita, kau selalu menggunakan ajian tengik itu? Mengapa sekarang kau berkata seperti itu, Panji Sapra? Bukan urusan. Menarik sekali. Panji Sapra mulai berpikir bahwa tidak ada manfaatnya ia menggunakan ajian Condo Biro. Keadaan ini sesuai benar dengan apa yang dikatakan oleh orang yang berjubah merah dan mengenakan caping lebar itu. seperti disepakati berhenti sejenak. Wadrawati dan Nare Angon rupanya tertarik pada percakapan yang terjadi antara Pinaka dengan Panji Sabrang. Damar tahu memanfaatkan keadaan itu untuk beristirahat, sementara Tanegatsi memperhatikan apa yang terjadi dari kegelapan malam. Dan dalam pada itu, sesuatu memang mengganduli hati Pinaka. Ia teringat dengan perjumpaannya yang aneh dengan seorang lelaki bercabing orang yang tiba-tiba telah berdiri di hadapannya pada saat dia terbangun dari tidur. pikir rasanya semakin sakit, Mas. Rasanya uh pusing aku. Rasa sakit di kepala. Aduh, itu sakit kepala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Anda jangan bingung kalau sakit kepala, sakit gigi, nyeri pada otot dan sendi, atau nyeri pada waktu haid, minumlah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 Siapapun aku, itu tak penting bagimu, Nyai. Namun aku merasa perlu muncul dan menemui. Cerita apa? Apa kepentinganmu? Apa kepentinganku? Nanti akan kau ketahui kalau kau sudah selesai mendengarkan kisah ini. Jangan membuatku jengkel. Kau telah mengganggu tidurku. Cepat katakan. Apa yang aku ceritakan ini adalah merupakan sebuah penggalan dari dunia Suci tentang perang agung darah saudara berebut tahta yang melibatkan banyak orang. Di antaranya adalah Raja Madras. Raja Madras atau Madraka bernama Narasoma atau Saya, Ia memiliki sebuah ajian dahsyat bernama Condro Birowo. Condro Birowo? Iya, ya. Condro Birowo Raja Madras yang ketika masih muda bernama Narasoma itu mewarisi ajian itu dari mertuanya. Karena sang mertua yang berwujud raksasa membuat Narasoma merasa malu dan dibunuhnya mertua raksasa itu. Jadilah ajian dahsyat itu milik Narasoma. Dengan ajian itu, Narasoma mampu malang melintang tanpa tanding tanpa ada siapapun yang berani menghadang. Baik lawan maupun kawan menjadi jerih jika harus berhadapan dengannya. Siapapun akan berpikir dua kali untuk berhadapan dengan narasumber karena ia memiliki Aji Condo Pirolo yang berwujud sepasang bajang kecil yang mampu membelah diri dan beranak pinak itu. Sampai kemudian perang besar yang disebut Baratayuda itu terjadi. Barata adalah nama keluarga atau wangsa Barata. Yuda adalah peperangan. Peperangan di antara keluarga sendiri dari darah Barata. Raja Madras itu berpihak pada salah satu yang berperang dan harus berhadapan dengan Yudhistira. Di saat itulah kedahsyatan ajian Condro Birowo itu kandas. Oh, apa yang terjadi? makhluk bajang bernama Condo Kirowo itu ternyata tidak kerasan untuk majikan. Ia membutuhkan wadah yang lebih sesuai. Mengapa? Dan wadah macam apa? Karena perbuatan narasoma yang jauh dan lebih senang mengumbar nafsu manusiawi, maka bajang itu tidak kerasan. Dan bahkan kemudian telah pindah wadah menjadi abdi Yudhistira. Nah, Nyai, hanya itu yang bisa dikerjakan. Kalau kau akan tidur lagi, tidurlah. sesuai dengan yang dicontohkan. Aku harus berusaha memancingnya menggunakan ajian Condo Birowo itu. Dan aku akan berusaha mempengaruhi makhluk wajang itu agar membelot dan menjadi milikku. Akan tetapi rupanya, Panji Satrang bukannya tidak menyadari keadaan dan kemungkinan itu. Ayo Panji Satrang, jangan kau merasa sungkan. Gunakan aja dasyatmu itu untuk menghadapiku. Ayo, Panji Saprang. Kau tak terlampau berharga untuk kuhadapkan dengan ajianku. <laughs> Aku tahu kau mencemaskan sesuatu, Panji Saprang. Badrawati, lari Angon. Bagaimana, Bibi? Kenapa berhenti? Bunuh Damar Tahun. Tunggu, aku ikut. cahaya obor yang temaram, nampak pamegatsih tersenyum melecehkan. Pinaka Swastirati yang mengetahui siapa pamegatsih dan bagaimana sepak terjangnya, memandang dengan sirik. Panji saprang tersenyum melihat kemunculan adiknya itu. Peptet sangat sesuai untuk meringankan gejala flu, leher terasa kaku, nyeri-nyeri pada otot dan sendi, gatal-gatal serta gigitan serangga. Balsem hijau cap betet juga dapat dipakai untuk kerokan. Nomor satu digasok nomor dua Terasa apanya? Terasa panasnya. <laughs> balsemnya pakai balsem hijau cabetet. Balsem hijau cap betet produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. <laughs> Nampaknya kau berhasil membebaskan diri pamegan <laughs> Untunglah aku memiliki nyawa rangkap. Sebenarnya aku telah mati. Cambuk bocah itu telah berhasil mengail nyawaku. <laughs> ia tak tahu aku menyembunyikan nyawa cadanganku di ketiakku. Kalau ia tahu, ia tentu akan mengailnya pula. Kau pikir kau akan bisa lepas dari tanganku? <laughs> Gertakan anak kecil, mana aku peduli. Nah, kini kau telah berada di antara kami semua, pamuka. Kau akan berpihak pada siapa? Kau memiliki raja yang tidak sama denganku. Apakah kau akan memihak kepada golongan? <laughs> Sebenarnya hal itu yang akan aku lakukan Kakang Panji Saprang. Mestinya aku ikut membaur dengan mereka yang memiliki Raja Kalacakra. Seperti yang ada di tangan kananku ini. Namun aku melihat ada ketidakadilan di sini. Maka biarlah aku membuat perimbangan. Jelaskan kata-katamu agar lebih jelas memegang. <laughs> Di antara pemilik Raja Trinetra atau Raja Mata Ibu Durga, ada yang membelot atau berkhianat, memusuhi teman-temannya. Maka biarlah aku mengimbanginya dengan ikut membelot pula. Meski aku memiliki Raja Kalacakra, namun aku berpihak pada mereka yang memiliki Raja Mata Ibu Durga. <laughs> Bagus, Pamegat. Lalu... <laughs> Karena aku melihat ada dua orang di sana mengeroyok seorang, maka biarlah di lingkaran ini. Aku membantu Kakang Panji Saprang untuk mengeroyok perempuan ini. <laughs> Gagasanmu benar-benar cemerlang, Pamegat. Aku sependapat. Kalian pikir, apakah aku takut menghadapi kalian berdua bersama-sama? Aku tantang kalian berdua untuk bertempur bersama-sama menghadapiku. Jangan, Bibi. Biarlah salah seorang di antara mereka itu menjadi bagianku. Panji Sapra atau si Ubanan atau Molu itu. Jangan mengecilkan aku, Badrawati. Aku perintahkan kepadamu untuk bersama-sama dengan Lare Angon membunuh Damar Tahun secepatnya. Lakukan itu segera. Hiat! Kurang ajar. Hiat! cepat. kau tidak mempunyai nyawa cadangan lagi, Pak Mekar. Hati-hati menjaga nyawamu. Mari, Kakang. Iya. Iya. Mari, Kakang Sapra. Kita hadapi perempuan ini bersama-sama. Hati-hati menghadapinya, Pak Mekar. Hadapi dia sendiri. Ah, aku tiba-tiba saja merasa tertarik dengan bocah itu. Lecutan cambuknya benar-benar menggetarkan gendang telingaku. Bagus, Mari Paman Bani Sapram, aku akan menunjukkan bagaimana cara ujung tambukku menggeliat di antara tanganmu dan menyusup masuk menjebol gendang telingamu. Perhatian, perhatian. Hai, bulat-bulat putih itu bukan gambar. Belang-belang putih namanya kurap cap 19. Benar, obat kurap cap 19 adalah obat kulit yang dapat mengobati panu, kadas, kurap, dan gatal-gatal yang disebabkan karena jamur. Jadi, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan tubuh Anda agar terhindar dari gangguan penyakit kulit dengan menggunakan obat kurap cap 19. Obat kurap cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Nah, apa yang akan dilakukan mereka yang bertarung itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.